Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana jika waridah atau warid dalam hati kita itu datang dari film-film religi atau apa yang menyentuh hati dan sehingga itu sampai bisa hati menangis. Gimana itu? Bagus enggak? Demikian saja. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah film. Film itu sebetulnya inovasi dan pengembangan dari apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah, kisah cerita. Wa kullan naqusu alaika min amba'ir rusul. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh untuk menyentuh hati dengan cerita. Sehingga ditulislah cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita para orang soleh, manakib dan sebagainya. Jadi film, drama, atau apapun itu sebetulnya pengembangan daripada kisah atau bercerita. Dan cerita menggugah hati. Akan tapi ketahuilah, di dalam membuat cerita sendiri tentunya ada aturannya. Kalau cerita yang saya sampaikan maka tidak banyak tuntutan. Hanya dituntut kita tidak melakukan menceritakan sesuatu yang jorok, haram, dusta, fitnah dan seterusnya. Tapi cerita yang menggugah selesai. Tapi di saat melihatkan melibatkan yang lainnya, maka tentu urusan saya dengan orang lain ada aturannya. Film-film islami, tak tahu apa, di situ gambarnya boncengan suami istri, tapi bukan suami istri, ya haram waktu main filmnya itu. Makanya kita perlu membuat film. Al-Bahja harus punya produk film, tapi yang syar'i. Penayangannya pun syar'i dengan televisinya yang syar'i. Nah ini. Sebab ini tidak cukup. Film itu membuat film, itu maka harus nanti ada referensi. Referensi sebelum pembuatan film, atau namanya penasehat atau mustasyar, atau apa saja terserah. Atau marja'iyah kalau dalam bahasanya. Jadi nanti dalam membuat film itu harus ada orang yang dipatuhi ulama. Bukan seorang sutradara. Sutradara dan penulis nakah dia membuat. Akan tapi perencanaan sutradara ini harus dikonsultasikan dengan ulama. Boleh tidak begini caranya, ini, memerannya, ini, terus, ini, ini. Selesai. Kalau sudah sang kiai mengatakan, oh boleh, lakukan ini. Sesuai pemerannya dila, dengan benar. Pelaksanaannya pun dengan benar. Setelah selesai, disodorkan ke kiai. Jadi Dewan Pensensor Filmnya itu bukan. Dewan Sensor Film yang saat ini, macam-macam film tetap keluar, bukan. Harus kiai kalau dia mengatakan, oh ini ada yang kurang benar dan sebagainya, pinggirin. Itu perlu kita film islami itu nanti. Kita harus membuat. Nah, ini jangan dianggap hal semacam itu semuanya haram. Cuman umumnya film adalah nggak karu-karuan. Tapi apalagi zamannya, termasuk film anak-anak kecil dan seterusnya, yang menggugah hati, mengajari mereka sholat. Gak beda dengan film kecil tentang sholat, bagaimana anak bakti ke orang tua. Buat film anak-anak kecil. Tidak terlarang, tidak haram. Jadi film itu jangan dikatakan mutlak haram. Makanya bintang film pun tidak semuanya hina asalkan niatnya benar. Makanya kita perlu merekrut bintang film yang takut kepada Allah. Pemeran yang bagus. Memeran tentang kisah perjalanan seorang yang berbakti kepada orang tua, kisah perjalanan orang yang durha, yang yang memutus tali persaudaraan. Kita bisa harus membuat yang semacam itu. Bukan cerita yang ngaco itu, cerita picisan itu yang nggak karu-karuan itu ya. Apalagi di Indonesia itu ditakut-takuti hantu segala macam, kuntilanak, gedrowo, gombel itu aduh paling banyak hantu di Indonesia itu. Bukan itu. Sudah begitu hantunya tidak menakutkan lagi karena apa? Enggak pakai baju terus. Problem itu. Orang senang nonton itunya naudzubillah. Itu haram. Jadi zatnya film sendiri tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Karena apa? Itu adalah bentuk pemaparan sebuah kisah. Ada masalah surah, gambar yang diharamkan itu masuk bab sendiri bukan bab itu. Karena surah di dalam Al-Qur'an itu kalau kita kepada sebab urutnya hadis atau namanya tangkihul manat. Apa yang dimaksud daripada surah yang ada dalam hadis Nabi ini pembahasan sendiri, bukan pembahasan masalah ini. Jadi kita perlu membuat film yang islami, yang syar'i, yang menjadikan kita kenal Allah dan caranya pun juga mengenalkan kepada Allah. Kisah kemesraan seorang suami istri atau itu pun tidak boleh taparkan. Mulai dari dia sendiri adalah suami istri kalau harus pegang tangan ha, halal. Tapi bukan berarti dipamarkan dengan sesuatu yang menjadikan orang tergugah syahwatnya. Bukan begitu. Sekarang sudah bukan suami istri lagi pacaran, gugah syahwat segala macam. Waduh, nggak bener Nontonnya sudah haram itu. Bagaimana dikatakan syar'i? Baik, kita kembalikan kepada zatnya film itu sendiri. Kalau film dibuat secara syar'i, dan memang ada bimbingan yang benar, menggugah hati, bisa dilihat ditonton. Seperti film tentang Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang benar tadi. Bukan tentang Raja Sulaiman yang palsu baru-baru ini itu. Raja, apa Sulaiman Raja apa? Turki. Tapi ada film-film tentang Muhammad Al-Fatih. Itu yang menggugah itu. Akan tapi ingat, hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang terlarang asalkan di situ tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariah. Termasuk tidak aurat ada ada aurat, tidak ada aurat yang dibuka. Biarpun di film nih lihat, kadang-kadang berlebihan ini. Fatwa-fatwa picisan. Ya kalau ngelihat gambar porno di film enggak apa-apa kan bukan sesungguhnya. Ini paling kurang ajarnya orang tuh. Mengajari orang untuk menonton film porno nanti itu. Sama yang terlihat aurat sama. Karena apa? Yang menjadi masalah adalah membangkitkan syahwat kita itu. Menggugah syahwat itu yang bermasalah. Apa kok kurang jelas ulama mengatakan kalau engkau melihat tembok kalau bangkit syahwatmu jangan dilihat tembok itu tembok. Bohong kalau ada orang lihat gambar porno, gambar telanjang lalu tidak bangkit syahwatnya. Mungkin dia sudah gila. Mungkin dia sudah gila dia. Masih ada fatwa yang aneh-aneh. Kan hanya untuk membangkitkan syahwat suami istri. Saya nonton berdua dengan istri saya. Iya kamu dengan istrimu tapi yang kau tonton gambarnya siapa itu? Baik, ini saja ya. Jadi masalah film adalah seperti hal yang lainnya. Asalkan film itu syar'i dan betul-betul sesuai dengan syariat, boleh ditonton di tempat. Kemudian tempat menontonnya pun demikian. Sekarang gara-gara film islami itu Bu Haji itu kenal gedung film. Ini kan kacau jadinya. Berbondong-bondong di Cirebon misalnya. Misal-misal itu tidak sesungguhnya. Gara-gara film islaminya Ustadz siapa misalnya. Misal ini misal itu tidak sesungguhnya. nggak usah dibawa kemana-mana. Karena kita orang Cirebon paling enak ngomong Cirebon, kalau yang lain nggak jauh. Contoh, gara-gara film Islam itu kita masih ingat tidak pernah kenal namanya gedung film kecuali zaman kita suruh nonton G30 SPKI, akhirnya tahu gedung film. Anak kampung suruh pergi ke gedung film. Setelah pulang anak-anak pada bilang bagusan sebelum G30 SPKI-nya. Ada ekstranya dulu kan? Bagusan itu. Bagusan film ekstranya. Akhirnya pengen nonton selah, selain film G30S PKI-nya. Ayo, itu kan wajib nonton anak desa. Kita tidak ngerti masuk gedung film apa ini. Uh, TV gede. <laughs> Sehingga karena orang kampung pengennya nonton memang paling deh, depan ya mabuk. <laughs> Begitulah ya. Dirusak dengan kayak gitu. Dia dia sekarang Biarpun film syar'i, film dakwah, film apa, tapi tempatnya sendiri harus diperhatikan. Tempat terhormat atau tidak terhormat. Tapi sekarang fasilitas sudah luar biasa. Ada televisi dan sebagainya. Mungkin film yang kita maksud adalah untuk mewarnai televisi. Bukan masuk gedung-gedung khusus yang gelap pasti dimatikan laki perempuan. Sehingga itu anaknya Pak Haji pun yang semula tidak boleh nonton film. Akhirnya dijemput sama pacarnya boleh karena nontonnya film is Islami. Bubar semuanya itu. Iblis masuk gedung film. Hati-hati semuanya. Yang namanya setan itu menjerumuskan dengan halus, pintar, cerdas. Baik.